oleh karena itu kita akan fokus di bab fitnah salafi wahabi. Sebelum kita masuk ke bab itu, kita akan sampaikan secara sekilas isi masing-masing bab. Yang pertama, fenomena salafiyah. Singkatnya istilah salafi bukan suatu yang negatif. Bahkan Imam Ad-Dhahabi di dalam kitab siarnya menjuluki Imam Ad-Daruqutni Salafiyan. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menganjurkan kita untuk menisbatkan kepada salafus salih. Bahkan dikuatkan oleh Syekh bin Bas. Bahkan beliau mengatakan suatu keharusan seorang ahlu sunnah untuk menisbatkan salafi. Tetapi ini bukan iddia, bukan hanya sekedar klaim, tapi harus ada bukti. Lebih tegas lagi Syekh Fauzan terang-terangan menyebutkan adanya jamaah salafiyah. Mereka yang setia kepada Al-Quran dan Sunnah mempertahankan pemahaman salafus salih. sehingga mereka disebut salafi karena beragama di atas Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Mereka itulah sebagai manifestasi sabda Rasul. La tazalu ta'ifatun min هذه ummah. Akan terus menerus ada dari kelompok umat ini dari komunitas umat ini sekelompok kaum. Dohirina alal haq setia komitmen di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan orang-orang yang mencoba melemahkan, mencibirkan, bahkan menteror. Hatta ya'tiya amrullah sampai datang putusan Allah Imam menang atau mati syahid wahum ala dhalik mereka tetap dalam keadaan seperti itu sampai di dalam suatu lafaz Rasulullah mengatakan hatta yuqatila akhiruhum masih dajjal sampai nanti kelompok akhirnya memerangi dajjal dan itulah akhir perang mereka mereka adalah an'amta alaihim. Mereka adalah khairun nas dan pengikutnya. Mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Pada intinya hadirin sekalian, walaupun kecil, walaupun sedikit, mereka setia terhadap al-haq. Makanya Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya tentang al-jamaah, ma wafaqal haq apa-apa yang sesuai dengan kebenaran walau kunta wahdak walaupun kamu sendirian. Kemudian prinsip beragama salafiyah. Hadirin sekalian, agama Islam itulah agama yang diyakini oleh jamaah salafiyah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah yang diyakini oleh al-firqatun najiyah tidak seperti klaim mereka-mereka yang ingin membusukkan dakwah ini bahwa kita ini adalah firqah sesat, membawa ajaran sendiri, Islamnya aneh dan sama sekali tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu bohong. Makanya di sini saya jelaskan prinsip beragama salafiyah. Kemudian penghormatan salafi terhadap sunnah. Hadirin salian kenapa ini kita angkat? Karena ada di antara mereka yang sangat picik, yang sangat aneh, mengeluarkan kita dari area ahli sunnah wal jamaah. Bahkan hadirin sekalian, mereka mengeluarkan kita dari ahli sunnah hanya kriteria yang sangat rendah. Kalau di Jawa, ciri-ciri Wahabi itu ada tiga. Nanti kita akan bahas. Satu mengharamkan rokok. Itu itu ciri khas Wahabi. Makanya fatwa sehebat apapun antum lihat tentang rokok diputuskan di pajang pan di, pa, padang pajang pandang ah? pandang apa padang panjang. Ya. Haram nyampe Jakarta makruh. Berarti udah masuk angin. Nyampe Surabaya halal. Ah, nggak tahu nyampe Papua halal thayyibah. Tuh. Jadi yang kedua ciri-ciri ahli sunnah kalau kita balikannya Wahabi melarang ziarah wali songo. Yang ketiga, melarang tradisi selamatan, tahlilan, berbagai macam acara-acara tradisi. Makanya menjulukin kita dengan GAP, gerakan anti tahlilan. GAM, gerakan anti maulid Nabi. Terus ada lagi, JAT, jamaah anti tahlilan. Ya, itu kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, sunnah menurut ulama hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah baik berupa ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulnya eh, yang dinisbatkan ke Rasul baik berupa postur ciptaan dan akhlak Rasul. Menurut ahli fikih, sesuatu yang tidak tidak wajib alias Segala sesuatu yang diperintah agama bobotnya tidak wajib alias sunnah. Atau dalam konteks lain, sunnah menurut ulama fikih adalah segala sesuatu bila dikerjakan dapat pahala kalau ditinggalkan tidak ada sanksi. Sunnah menurut ulama usul fikih sepadanan daripada hadis. Kalau bicara sumber hukum Islam ada empat, Al-Quran, As-Sunnah, maksudnya hadis. Yang ketiganya adalah ijma, kemudian kias. Lalu, sunnah menurut ulama akidah. Tidak lain adalah lawan daripada bid'ah. Tapi yang salian yang dikenal oleh banyak orang sunnah menurut fikih. Sehingga mereka mencibirkan kajian kita. Apaan ngaji tiap hari yang dibahas sunnah-sunnah tok? Kapan wajibnya? Itu. Dengan demikian, hakikat daripada sunnah, kedudukan sunnah, keagungan sunnah, keutamaan sunnah kita jelaskan di sini. Ya, silakan nanti kita akan lebih fokus pada tema yang penting yaitu masalah Wahabi. Independensi sunnah. Tanpa sunnah syariat punah, jelas. Dari mana kita mendapatkan tata cara tayamum kalau tidak di sunnah? Bagaimana kita mendapatkan tata caranya wuduk, termasuk hal-hal yang membatalkan wuduk kalau kita tidak mau sunnah. Dari mana kita mendapatkan jumlah rekaat sholat? Tata cara salam termasuk hal-hal yang terkait dengan setelah sholat dikir kalau tidak pakai sunnah. Terus kemudian haram menolak hadis ahad. Dengan demikian, ingkar sunnah itu ada tiga kelompok. Mengingkari sunnah secara total, yang keduanya mengingkari sunnah yang tidak selaras dengan Quran, yang tidak ada di Quran. Contoh haramnya anjing, nggak ada, makanya ditolak. Haramnya binatang buas, nggak ada, ditolak. Bahkan ada sekalian, akhirnya mereka menghalalkan banyak yang diharamkan oleh ijma ulama hanya karena tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya ada kelompok aneh di Jawa Solo ya, namanya MTA itu kalau anjing di sebelah jamaah sendiri halal. Kalau jamaah lain subhat. Nggak tahu kalau jamaah luar lain. Ya, ini aneh. Ya. Kenapa nggak ada di dalam Al-Qur'an? Kemudian salafi ahli sunnah sejati. Kewajiban mengikuti sunnah itu tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Sudah clear. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata' Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Mentaati Allah Al-Quran. Mentaati Rasul tidak mungkin Al-Quran lagi. Kalau begitu ada double perintah. Dengan demikian mentaati Allah mengikuti Al-Quran, mentaati Rasul berarti men, apa? Mengikuti Sunnah. Sehingga Rasulullah mengatakan juga, "Ala inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu." Ketahuilah, aku diberi Al-Qur'an dan sepadan dengan Al-Qur'an yang tidak lain adalah sunnah. Bahkan ijma' tetap berdasarkan ijma' bahwa as-sunnah menjadi dasar agama independen. Bahkan para ulama menegaskan Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Al-Quran. Artinya, Al-Quran untuk diamalkan tanpa sunnah nggak mungkin. Sementara sunnah untuk diamalkan tanpa Al-Quran bisa. Karena Al-Quran Al Al datang secara global. Aqimus salah wa atuz zakah. Rinciannya di mana? Potong tangan pencuri. Siapa yang menjelaskan Rasulullah? Bahkan kata Imam ash shafii seluruh hadis atau sunnah adalah hasil tafsir dan pemahaman Rasul terhadap Al-Quran. Jadi, kalau ada orang yang menolak sunnah, berarti menolak tafsirnya Rasulullah. Kalau tafsirnya Rasulullah terhadap Al-Quran ditolak, apalagi tafsir dia. Dengan demikian, kita ulangi lagi pernyataan Imam ash shafii Al-Sunnah atau Al-Hadis adalah pada hakikatnya hasil tafsir dan pemahaman Rasulullah SAW terhadap As-Sunnah. Kemudian komitmen sahabat terhadap Sunnah jelas. Kalau kita lihat dari pernyataan para sahabat, ya dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya saya tidak bisa baca satu persatu, antum bisa merujuk, saya turunkan di sini. Eh, beberapa ucapan para sahabat senior tentang bagaimana komitmennya mereka terhadap as-sunnah. Kemudian kesetiaan salafus saleh yang saya maksud adalah khairun nasi qarni summa alladziina yalunahum summa alladziina yalunahum sampai kemudian sikap a'immatul madahib terhadap sunnah. Sikapnya Imam Abu Hanifah, sikapnya Imam Malik bahkan beliau menegaskan setiap orang bisa ditolak dan diterima pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini ya Rasulullah. Beliau juga mengatakan sunnah seperti perahunya Nabi Nuh, siapa yang tidak apa naik tenggelam. Begitu juga Imam Ash-Syafi'i yang mengatakan semua ulama tidak mungkin menghafal semua hadis. Pasti ada yang terlewat bahkan ratusan, bahkan ada yang ribuan, kalau yang puluhan beberapa orang saja, yaitu empat yang dikenal dengan Amirul Mukminin di dalam hadis itu ada empat. Yang pertama, kenapa dikatakan Amirul Mukminin? Karena mereka ini tidaklah uh, tidak menguasai hadis atau tidak sampai hadis kepada dia kecuali puluhan. Kecuali puluhan. Hampir semua hadis yang tidak sampai ke beliau kecuali puluhan dan itu ada empat. Yang pertama tidak lain adalah Imam Al-A'mash Masya Allah, kisah masa kecilnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu bukan asli namanya. Ya, Ahmad itu gelar karena rambutnya botak. Nggak ada dari asli bukan bukan botak profesor yang dulunya muda kemudian ada eh kemudian hilang itu namanya botak profesor. Ya. Ini botak sejak kecil. Anaknya rambutnya cuma di sini. Kemudian begini bentuknya. Setiap hari pulang main selalu menangis. Akhirnya dia mengadu ke ibunya, "Wahai ibu, ini ibunya janda juga. Sudah tidak bersuami. Ditinggal meninggal ayahnya. Wahai ibunda, ada nggak teman yang tidak menghina saya?" Masya Allah. Ibunya juga kadang menangis. Lihat coba bayangkan. Kalau antum punya anak kurang sempurna, Diledek temannya pulang nangis, diledek temannya pulang nangis. Akhirnya ngadu. Ada enggak wahai ibunda teman yang tidak menghinakan saya? Akhirnya ibunya mengatakan, ada wahai anakku, bahkan memuliakan kamu. Diajaklah ke Masjidil Haram. Kemudian didudukkan di majelis ulama, yaitu majelis halakoh yang ada di Masjidil Haram. Dititipkan salah seorang ulama, inilah anakku, teman hidupmu yang tidak akan menghinakan kamu bahkan memuliakan kamu. Dari sejak itu dia duduk di majelis ilmu. Akhirnya menjadi ulama besar. Yang kedua, Imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Syihab Az-Zuhri. Berkat catat mencatat. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak lain adalah Imam Qatadah yang buta sejak umur kila 13 dan paling banyak 22 buta. Tapi masya Allah, tidaklah haf, lewat hadis kecuali puluhan. Kenapa? Karena dia beri, diberikan oleh Allah kelebihan, tidaklah dia dengar suara pasti sulit untuk dilupakan. Makanya dia itu kalau lewat dengar suara-suara yang sia-sia ditutup, kuatir masuk susah lupanya. Itu. Dengan demikian, tidaklah dia mendengarkan Quran, hadis, riwayat, melainkan susah untuk lupa. Jadi diberikan oleh Allah kelebihan, gampang ngafal, susah lupa. Beda dengan kita. Kebalikannya. Susah ngafal, gampang lupa. Insya Allah. Dan yang terakhir adalah Abu Ishaq Al-Fazari. Ya, Membela sunnah termasuk jihad seperti yang dikatakan oleh Yahya ibnu Yahya dan ditegaskan <coughs> lagi oleh Imam Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, mana yang lebih awal Orang yang sholat iktikaf kemudian menghidupkan berbagai macam ibadah dengan orang yang membela sunnah menghidupkan sunnah. Kata beliau yang lebih abdul adalah menghidupkan sunnah. Karena kalau dia itikaf solat itu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara menghidupkan sunnah untuk dirinya dan umat. Makanya kata beliau menyimpulkan <clears throat> bahwa menegakkan sunnah adabu ani sunnah membela sunnah termasuk jihad ya bahkan abdulul jihad Kemudian subhat ingkar sunnah, ya di sini anak turunkan sebagai bentuk ini subhat paling berat, ya paling berat yang intinya dia menolak sunnah pakai hadis juga, tapi anehnya hadis palsu itu aneh. Jadi kalau ada satu hadis yang dadiku maka cocokkanlah dengan Al-Quran kalau cocok ambil, kalau tidak maka buanglah jauh-jauh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami di dalam Majma'u Zawai dengan sanad yang palsu. Anehnya, dia menolak ribuan hadis yang ada di dalam Bukhari dan Muslim dengan dalil hadis palsu. Ini kontradiktif, ya. yang aneh pada ingkar sunnah. Sanksi menghujat sunnah, menghadiri penghujat sunnah, hukum mengejek sunnah, Bahkan sanksi penistaan itu bisa Allah buktikan di dunia. Ada orang yang menghina hadis Abu Hurairah dan Abu Hurairah itu sendiri tidak lama keluarlah satu ular yang besar dari atap ya mengejar dia. Kemudian ada orang juga meng, apa namanya di ini disebutkan di dalam satu riwayat uh, oleh Imam Ibn Katsir diturunkan di dalam Al-Bidayah wa Nihaya. Ada orang tukang berkelakar kalau sekarang ini suka apa ya banyol, suka ngeledek. Dia mengatakan, "Saya tidak pernah pakai siwak kecuali di bur saya." Sambil digosok-gosokin. Subhanallah, habis itu perutnya melilit-melilit sakit sembilan bulan yang akhirnya mati keluar dari perutnya ini hewan mirip tikus. Di situ riwayat. Bahkan masih banyak lagi beberapa contoh riwayat yang zaman dulu, ya, bukan hanya sekarang. Sanksi-sanksi Allah kuntanin di dunia buat orang yang mengejek, menghina sunnah. Ya, bahkan pernah ada orang yang terpelanting juga karena dia mengatakan, ya, awas ketika melihat orang yang sedang <clears throat> apa namanya pergi untuk taklim, awas hati-hati Kali jangan sampai kalian menginjak-injak sayap-sayap malaikat yang menaungi mereka. Tidak lama terpleset langsung pahanya itu patah tulang. Dan di sini kita turunkan banyak riwayat-riwayat. Nah, bentuk-bentuk penistaan sunnah juga sama antum baca. Nah, kemudian hadirin sekalian masuk ke pilar-pilar dakwah salafiyah. Yang pertama tazkiyatun nafas. Yang targetnya Bagaimana tazkiyatun nafs itu sampai kepada pembentukan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dan yang tidak kalah pentingnya hadirin sekalian, bagaimana orang tersebut sampai pada satu titik memahami Islam secara benar. Ya. Jadi kecerdasan spiritual ini adalah tugas utama tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas Ya. Yang itu tujuan utama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Tazkiyah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah bersih wajtanibut taghut. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين melepas orang dari berbagai macam penyimpangan kesesatan adalah tujuan utama daripada tazkiyatun nafas sehingga muncul kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional. Kemudian taswiyah. Hadirin salian, Islam kalau kita umpamakan bangunan yang megah tidak akan kokoh kalau kita tidak bangun di atas dasar pondasi yang kuat. Taswiyah menyingkirkan onggok, kotoran dan berbagai macam pilar-pilar yang lama yang kropos kita hilangkan kita ganti dengan pondasi Islam. Makanya dari salian inti daripada dakwah Islam di dalam ayat tadi katanya uh, Syekh uh, Al-Aql di dalam kitabnya Al-Ahwa mengatakan di walaqad ba'asna uh, walaqad ba'asna rasulan yatlu an, an masyaallah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut an i'budullah adalah tarbiyah wajtanibut taghut tasfiyah dan selalu dua pilar itu harus mengiringi. Kalau ada amar ma'ruf, pasti ada nahi mungkar. Kalau ada ibadah, pasti ada anti yang merusak ibadah. Intinya, la ilaha illallah. Gak mungkin la ilaha tok illallah juga. La ilaha ani'budullaha wastanibut tagut. Wastanibut tagut merupakan suatu hal anti syirik.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 Dengan demikian, agama mana saja, dakwah mana saja yang tidak menyempurnakan dua pilar ini cacat. Artinya, siapa yang sekarang ini menekankan tasbih saja tanpa tarbiyah kosong. Menekankan tarbiyah saja tanpa tasbih juga kosong. Bahkan ada yang sekalian, sering saya umpamakan, kalau penegakan syariat kita umpamakan seperti pohon. Hasil akhir buahnya adalah khilafah, kekuasaan yang mapan, maka untuk mendapatkan pohon yang kokoh, kemudian berbuah dengan buah yang baik, dibutuhkan tiga pilar. Yang pertama, menyemprot hamanya, yaitu tasfiyah. Kemudian menyiram dengan tazkiyah. Lalu memupuk dengan terbiah. Kalau sekarang tasbiyah, tarbiyah dan tazkiyah ini jalan, insya Allah buah apa namanya pohon yang kita tanam mereka pada akhirnya sekarang berbuah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang di antara kalangan ya harokah atau muslim atau yang berdakwah ingin menjayakan Islam, ingin membangkitkan kebangkitan Islam dalam tanda uh, simpelnya ingin menegakkan khilafah ujuk-ujuk tanpa proses tiga ini nggak mungkin. Pak, saya tanya, sekarang ada orang pengen buah tanpa nanem bisa nggak? Bisa. Jalan instan pergi ke pasar atau nyolong buah orang. Jalan instannya apa? Dengan cara dia mengusung orang mungkin 10 truk, 15 bus, orasi, mari kita tegakkan syariah, kita tegakkan khilafah, selesai. Anehnya kadang-kadang maaf, di beberapa tempat ada spanduk dipasang. Mari tegakkan syariah, tegakkan khilafah. Bawahnya orang mabuk, teler. Ah. Tidak seperti itu hadirin sekalian. Yang paling utama pertama adalah bagaimana kita sekarang ini tazkiyatun nafas. Kemudian taswiyah, lalu tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik. Sehingga dari sekalian kita dianjurkan oleh Allah kunu Apa itu rabbani? Ulama yang mengajarkan Islam dari yang kecil sampai yang besar. Dari masalah-masalah yang fundamental masalah-masalah kaitannya dengan muamalah, masalah-masalah kaitannya dengan ubudiyah. Kemudian setelah itu diamalkan. Sehingga tidak dikatakan alim rabbani kalau dia tidak mengetahui, mengajarkan, mengamalkan. Mengen, mengetahui, me, mengamalkan, kemudian mengajarkan. Inilah hakikat daripada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Lalu tajdid ikhwan Perlu diketahui, setiap masa pasti ada mujaddid. Inna allaha yab'asu lihadil umma ala ra'si mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dina. Allah akan mengutus pada setiap penghujung tahun, 100 tahun, seorang yang memperbarui agama. Dan Imam Ibnu Hajar mengatakan, mujaddid reformer dalam satu zaman tidak harus satu, bisa dua, bisa lima, bisa sepuluh di dalam masing-masing cabang ilmu. Dan mujaddid yang pertama disepakati oleh ulama, yang pertama adalah dan ini yang paling sempurna karena dia sekaligus ulama dan umaroh yaitu Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua Imam Syafi'i, tapi tidak seperti Umar bin Abdul Aziz karena dia ulama saja. Kemudian setelah itu Imam Ahmad sampai dikatakan Imam Sunnah karena kalau seandainya tidak ada Imam Ahmad setelah aunullah, setelah pertolongan Allah, maka sunnah akan mati pada saat itu. Kemudian setelah itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan generasi berikutnya. Intinya mujaddid itu tidak hanya satu. Dan itu setiap penghujung dan antum perhatikan. 100 tahun pertama ada Umar bin Abdul Aziz yang wafat tahun 93. 100 tahun kedua Imam asy syafii yang wafat pada 205. Kemudian setelah itu Imam Ahmad dan ya ikhwan sekarang ini antum harus ketahui sekarang Hijriah tahun berapa? Hah? 1437. Masya Allah. Untuk 100 tahunnya kurang berapa tahun lagi? Lebih daripada separuh. Makanya dari sekalian, antum harus sabar umat Islam ini memang sedang dalam kondisi tertekan-tekannya puncak sampai datang nanti mujaddid. Ya kira-kira nunggu 50 tahun lagi. Masya Allah. Iya. Dan selalu antum lihat pada zaman setelah Khulafaur Rasyidin menurun sampai khalifah-khalifah itu tukangnya mabuk, korupsi, muncullah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian setelah itu hancur lagi, muncullah Imam Asy-Syafi'i. Terus memang begitu. Ya. Dan uh, sekarang ini umat sedang dalam kondisi anjur-anjurnya. Ya. Bahkan yusiku antada'alaikumul umam. Hampir-hampir semua umat mengeroyok kalian. Kama tada'an akalatu ila qas'atiha seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Yang sosialis komunis ngeroyok kita. Yang kapitalis sekuler ngeroyok kita. Yang liberal, yang kejawen, yang syiah, semuanya ngeroyok kita. Sekarang ikhwan yang tidak nyerang dakwah salafiyah, antum hitung siapa? Yang tidak nyerang cuman satu, orang gendeng. Itu aja. Yang gak nyerang kita. Satu. Orang gendeng. Semua. Dan inilah hakikat daripada sabda Rasulullah. Yusiku da'alikumul umam. Yang tingkat level internasional. Bagaimana yang sekarang ini sosialis komunis kerjasama api dengan firqoh-firqoh sesat dan ikhwan itu sudah menjadi sunnatullah dalam sejarah dan antum kalau paham sejarah ya <clears throat> selalu apalagi Syiah <clears throat> untuk membunuh kita, untuk menghancurkan kita, selalu partner utamanya adalah komunis. Makanya dikatakan oleh Philip Hitti, ya, Ismailiyah sejatinya adalah sosialis yang bermerek Islam. Ya, sosialis. Kemudian lahirlah Hasyashin yang bagaimana dia itu sangat kecil bahkan dikatakan oleh Philip Hitti yang salah seorang orientalis membunuh lawannya itu bagian daripada seni. Jadi kalau membunuh itu e, bukan hanya sekedar nusuk orang mati tapi tidak pisunya aja aneh-aneh gambarnya. Bentuknya. Hasasin. Kenapa dikatakan hasasin? Karena untuk merekrut ma apa e, masa atau apa istilahnya simpatisan menjadi orang utamanya itu dengan narkoba. Jadi mereka dibikin teler 10, 5, 10 orang yang dianggap algojo, jago perang, jago tengkar dibawa ke istana namanya burung elang. Kemudian setelah itu dibikin mabuk, setelah mabuk teler, dibawalah ke suatu taman yang mirip surga. Disitulah disiapkan gadis-gadis belia untuk merayu, memuaskan syahwat mereka. Baru setelah itu disuruh untuk membunuh siapa saja dia bunuh. Termasuk yang diber berhasil dibunuh adalah Nidhomul Muluk. Salah satu imam, ulama, dan sekaligus juga pemimpin Perdana Menteri Ali Sunnah wal Jamaah pada zaman Al-Mamalik Kemudian setelah itu lahirlah anak yang hebat. Siapa? Yang tidak lain adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Yang akhirnya membahbat habis mereka. Tajdid. Insya Allah. Ya mudah-mudahan lahir di penghujung tahun 1490-an. Ya. Antum lihat juga munculnya ulama-ulama sunnah dari mulai Syekh, al Albani, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin tahun berapa? Awal-awal seribu, eh akhir 1400. Ya. Anda melihat Syekh uh, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Utsaimin, kemudian Syekh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani. Penghujung itu. Sekarang sudah hampir uh, nyaris ya. Belum ada Nanti insya Allah penghujung 100 akhir akan muncul. Tajdid. Memperbarui. Tajdid di sini tidak seperti yang sekarang ini digulirkan oleh orang-orang barat. Apa itu? Yang tidak lain adalah mencoba untuk mengakala-kali Islam dicocok-cocokkan dengan kemauan zaman. Tidak. Bahkan mereka rubah warisan supaya adil, laki satu, perempuan juga dapat satu. Jilbab juga dikatakan pakaian kepantasan. Nah, dalam rangka reformer, eh, reformasi untuk supaya Islam ini tetap eksis dicocokkan dengan kemauan zaman, keinginan manusia. Sehingga ada yang sekalian Islam hilang, hilang dari peredaran. Bahkan tajdid adalah mengembalikan umat yang sudah tenggelam ke dalam kesyirikan, tenggelam ke dalam kesesatan dan kebetahan kepada ajaran Islam yang murni yaitu Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Pada saat awal bagaimana kondisi begitu terpuruk Bahkan bagaimana tindakan Hajjaj ibnu Yusuf menyembelai ulama di antara yang disembelai adalah Sa'id ibnu Jubair. Kemudian bagaimana muncul kadzabin Mukhtar al-Kadzab dan yang lainnya muncullah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian lagi berbagai macam penyimpangan muncul, maka muncul lagi Imam Ash-Syafi'i. Dan setelah itu, Mu'tazilah menguasai keadaan. Bahkan Asy'ariyah juga Bahkan ada yang sekalian maaf, pada zaman-zaman itu kalau tidak Mu'tazilah tidak diakui Islam. Bahkan yang diakui negara resmi adalah i'tizal. Tokoh-tokohnya eksis. Ada An-Nadham, ada lagi Ubaid, ada lagi Wasil, puncaknya Wasil bin Atta, murid Al-Hasanul Basri yang kemudian menyimpang membuat majelis sendiri Dikatakan i'tizal Mu'tazilah karena dia menjauh, menyimpang, memisah dari majelisnya Al-Hasanul Basri. Muncullah Imam Ahmad. Kemudian ada sekalian generasi berikutnya. Muncul berbagai macam penyimpangan. Bahkan tidak main-main. Berbagai macam firqah ada semuanya. Muncullah mujaddid. Ya, pada abad itu ada <clears throat> apa namanya? imam-imam di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ada juga para ulama para ulama yang telah mengibarkan bendera sunnah untuk memurnikan Islam kembali sampai akhirnya pada abad eh, kurang lebih eh, menjelang awal-awal 18 muncullah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab kemudian 19 belas eh, apa namanya muncul lagi beberapa ulama di antaranya ada Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, ada Syekh Muhammad Ibn Nasruddin Al-Albani, ada lagi Syekh Muhammad Ibn Sulal Al-Faymin. Kemudian Al-Islah. Kalau Islah, ini merupakan suatu uh, perbaikan. Ya. Wa ma illa al-islah mastata'tu. Perbaikan di dalam seluruh sisi. Sisi akidah. Bagaimana ikhwan antum perhatikan Umat sekarang ini butuh islah totalitas. Mereka yang kejebur ke dalam kesyirikan, perdukunan. Bahkan kalau kita lihat dimanapun, apalagi tanggal 1 Muharram, Masya Allah. Dimanapun kuburan itu rame. Ya, Tandanya gini aja mas, kalau ada masjid sepi, kuburan rame, tanda-tanda kiamat lokal agama. Dan dimanapun, kalau sekarang pengajian surut orang-orang sudah tidak antusias terhadap Islam, maka kuburannya semarak rame. Sementara masjid sepi. Antum lihat jamaah subuh paling banter 5-10. Tapi subhanallah pak, tempat-tempat keramat yang levelnya nasional, sehari itu lihat aja, makam Sunan Bunang 17 ribu. Sunan Ampel 15 ribu. Ya, 15 ribu. Ya. Bahkan yang ratingnya sekarang lagi menanjak, kuburannya kustur 45 ribu. Ini lagi menanjak. Ya, sunan kustur. Ya. Nanti insya Allah saya lagi tulis tentang kitab uh, Wali Songo. Dan uh, Sunan Gunung Jati itu bisa sampai uh, sama 17 sampai 21 per hari. Coba bayangkan Pak. Nantum nggak pernah ngerti per hari. Itu bukan per bulan. Makanya kemarin termasuk wisata yang dinominasikan. Masuk daftar wisata tertinggi ratingnya. Apa? Ziarah tempat keramatan. Itu dihitung-hitung kalau satu tempat di Ponten tiga, eh, lima 15 ribu. Seandainya bisa diambil per orang itu sepuluh, antum lihat berapa? sepuluh ribu. Kali sekian makam. Makanya dari salian muncul banyak ide baru. Contoh aja ditemukan lagi. Setelah diteropong dari daerah itu namanya, Masya Allah Jawa Timur, Pasuruan ya. Ditemukan Wali Pitu di daerah Bali. Ini Anyar, ya. Yeah. Lagi Wali Pitu. Nanti bisa aja Wali Limo. Bisa aja Wali Telu. Nah, terakhir Wali Siji. Itu. Ya. Ini semuanya ada di sekalian. Ya. Yeah. Semarak butuh islah. Butuh umat ini kita kembalikan ke masjid. Umat ini kita kembalikan kepada kebenaran yaitu liwat islah. Kemudian pilar yang berikutnya adalah amar ma'runai mungkar. Ya ikhwan, amar ma'runai mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini pilar agama paling inti. Kalau sudah redup hilang, maka hilanglah agama. Seperti yang dikatakan oleh Abu Hamid Al-Ghazali, bila permadani amar ma'ruf nahi mungkar ini digulung, maka hilanglah syiar, simbol agama dan bahkan kehidupan ini menjadi basa-basi, ya. Kemungkaran merajalela di sekitar kita, bencana kehidupan akan merata di mana-mana dan kita tidak sadar kecuali nanti setelah kita itu masuk ke dalam hari kiamat kata beliau. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini ya dari sekalian sudah mati. Sehingga ibarat sekarang ini umat naik kapal dua tingkat. Yang satunya bawah ngelubangin, yang atas membiarkan akhirnya tenggelam bersama-sama. Idza qallal munkir pasti kasurul mungkar. Kalau yang mengingkari sedikit, kemungkaran akan banyak. Tapi sebaliknya, idza kasurul mungkir, kalau yang mengingkari itu banyak, qallal mungkar, sedikit kemungkaran. Anak kasih contoh. Kalau sekarang di pojokan kampung antum, ada orang yang sekarang hanya main kartu tiga, antum biarkan, nanti akan berubah lima antum biarkan akan berubah menjadi tiga kelompok, empat kelompok sampai akhirnya seluruh kampung itu senang judi. Begitu juga narkoba, begitu juga kemungkaran yang lainnya. Awalnya hanya satu datang dari kota membawa pakaian begini begitu you can see satu orang dibiarkan, akhirnya niru dua tiga. Sekarang hampir seluruh Indonesia yang muslimah, kita tidak mempermasalahkan yang non muslim kok. Yang muslimah, coba bagiannya berantakan. Bahkan belum selesai dijahit udah dipakai. Alhamdulillah. Nah, karena istirahat. Habis sholat, lanjut. Oke, okay, pas banget. Habis sholat langsung kita masuk ke fitnah salafi wahabi. Ya, insya Allah habis ini kita akan bahas bagaimana sejarah eh, fitnah tersebut dan gelar-gelar tersebut eh, muncul. Insya Allah kita akan pelajari nanti setelah sholat isya.